إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا Gak usah direkam Gak perlu direkam ya Puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kita memujinya memohon pertolongan kepadanya. Wa billahi min syururi anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina dan dari buruknya amalan perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya wa may yudhilhu fala dan barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan dari jalan yang lurus maka meskipun sejuta kiai datang memberikan hidayah kepadanya dia tidak akan mampu karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesesatan untuk orang tersebut maka oleh sebab itu para jamaah di setiap sujud Sholat kita ataupun sholat malam kita jangan lupa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidayah itu merupakan harta termahal seorang anak Adam. Bapak dulu mungkin belum mengenal sunnah, mungkin amalannya mungkin masih. Tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, kita mulai benar membenahi amalan sedikit demi sedikit. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga telah menjadi Allah Subhanahu wa taala jangan kita lupa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita baik itu sujud-sujud sunnah maupun sujud-sujud salat wajib karena Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan "Aku ma yakunu abdi, abdu Aku aqrabu ma yakunu baina abdi warabi fi sujudi sesungguhnya Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kau muslimin, kelihatannya mungkin wajah baru yang tampil di depan antum. Rasanya kurang pas anda duduk di sini sama antum. Kenapa kan biasa duduk di sini siapa? Ustaz Abdul Ihsan, Ustaz Nurdi, Ustaz Ali Nur, Arif Masuk, apalah Arif Masuk Baru lulusan STDI kemarin. Itu pun belum sudah Setidaknya mungkin bulan Februari, insya Allah udah berdepatan dengan 8 Muharram jam 09.38 waktu Indonesia Barat tahun 1437 Hijriah Anak dikejutkan dengan telepon salah seorang panitia di Latina Dawah. Tiba-tiba hati anak bunyi. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada? <laughs> Apa urusan nanti bisa sih kajian? Enggak basa-basi sih kajian. Mulai dari menerima panggilan sampai sekarang hati anak gemetar. Sudah takut Soalnya dia ada orang-orang berilmu semua ini. Sampai sekarang ini masih anak takut ini. Bahkan mudah-mudahan enggak lempar anak sama itu. Ya. Oleh sebab itu akan tetapi saya minta izin kepada bapak bapak sekalian yang menganggap yang bapak-bapak yang menganggap saya sebagai anaknya maka izinkanlah saya untuk menyampaikan nasihat serta ibu-ibu sekalian izinkanlah saya untuk memberikan sedikit mokito abang-abang dan kakak-kakakku sekalian izinkanlah saya untuk memberikan sepatah dua kata serta adik-adik sekalian berikanlah izin kepada kakak kalian untuk memberikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya amin ya rabbal alamin pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah tema karena melihat fenomena kabut asap yang baru saja melanda kota Medan. Pada sebelum-sebelumnya kita lihat kebakaran di Riau sampai sekarang belum bisa terkendali. Bahkan tidak cukup sampai di situ merebak sampai Kalimantan dan sampai sekarang ini api titik api sudah merenung sudah sampai kepada Maluku Utara dan Papua. Oleh sebab itu saya melihat fenomena tersebut. Saya ingin mengangkat sebuah tema yang saya ambil dari saya ringkas dari sebuah artikel dosen saya Dr. Ali Musri Senjan Putra Hafizahullah Ta'ala semoga menjaganya Saya berikan judul Petaka akhir zaman Petaka akhir Tapi bukan kiamat ya. Bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya kurungnya. Saya berikan judul dengan peta ke akhir zaman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya, masyarakat kota Medan terutama para jemaahnya memperbanyak jangan lupa memperbanyak pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Riau sudah sekitar 40 ribu jiwa yang kena infeksi paru-paru. Sampai sekarang pemerintah belum bisa menangani kebakaran sana. Tentunya kita harus bertanya apa penyebabnya. Apakah karena kelalaian manusia atau karena pengaruh barang ataukah dosa-dosa manusia. Malah pertanyaan pertama adalah tentang kebodohan dalam agama. Petaka yang pertama adalah petaka kebodohan dan kebakaran. Antum lihat berapa banyak orang tersesat karena dia tidak paham terhadap agama. Atau dia bertanya kepada orang yang salah sehingga diberikan jawaban yang tidak benar. Orang yang sudah dia tokohkan, betul-betul dia tokohkan. Akan tetapi dia memberikan jawaban yang melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya 50% bahkan mungkin 100% itu disebabkan karena penyakit kebodohan yang menimpa umat ini hal ini disebabkan karena sedikitnya para ulama dan tersebarnya kebodohan di permukaan bumi Saudara yang mendapat Allah Subhanahu Wa Taala sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu sallallahu Allah merupakannya mengatakan Inna Allah la al ilma intiza'an yang tajihu min al ibad Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat sebuah ilmu dari kalangan para hamba-hambanya itu dicabut ilmu dari dada-dada para hamba secara langsung. Walakin yang tajil ilma biqabdi ulama akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Para ulama dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama kita berusaha melaksanakan Laksana Syekh Utsaimin itu nama kita kita. Ahli hadis di zamannya Syekh Al-Bani rahimahullah wafat Sayyid Islam di zamannya Sayyid bin yang dijuluki dengan Syekh Islam Ibnu ini pada zamannya yaitu Syekh Ibnu Taimiyah taala ini kita semuanya ulama-ulama besar amin tersisa para ulama-ulama orang-orang bodoh apa kata Rasulullah sallallahu yang wasallam hatta itu lam yabqa aliman maka tatkala tidak lagi tersisa orang-orang yang berilmu kata Allah sallallahu yang wasallam ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Manusia pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama. Fasumiru kemudian orang-orang bodoh itu ditanya. Fa'aftau bi ilmi. Kemudian mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa Maka mereka tersesat dan menyesatkan. Bapak-bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah ibu. Kita lihat subhanallah kesyirikan terjadi di mana-mana. Ibadah yang tidak sesuai sunnah, subhanallah. Tidak bisa terhitung lagi jumlah banyak, sakit banyaknya di negeri kita ini disebabkan semua disebabkan karena Qillatul ilmi wa kisarul jahil wa tasarul jahil. Sedikitnya ilmu dan tersebar kebodohan. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Inna baina yaday sa'at ayyaman yurfau yurfau fiha ilmu wa yunzilu fiha al-jahil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum terjadi hari kiamat, akan terjadi satu masa yaitu masa di mana ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain nanti satu saat nanti Al-Qur'an yang tertulis di suruh-suruh di lembaran-lembaran tulisan-tulisan ayat Allah itu akan Allah angkat semuanya sehingga tidak ada satu pun tulisan yang tersisa. Wa yutil dan kebodohan tersebar pada saat itu. konsekuensi dari menyebarnya kebodohan mengakibatkan kepada beberapa perkara. Perkara yang pertama, lahirnya berbagai paham yang menyimpang, seperti terorisme. Terorisme berkedok jihad, padahal itu merupakan merupakan bagian dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kekerasan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita berperang bersama pemimpin, bersama presiden, bukan perorangan atau personal. Semuanya kerana oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawabil ahkamul jihadnya. Bukan sembarangan lagi mengkafirkan kemudian membohong dan kanan. Kemudian paham yang kedua adalah pluralisme. Ini yang semakin merajalela di bumi kita. Kita menganggap semua agama itu sah. Kemudian yang kedua, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin akibat dari kebodohan adalah terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Ikhwan, kalau kita melihat sebab perpecahan itu ada dua, ada perpecahan disebabkan karena ikhtilaf tadad atau pertentangan yang ber, berkaitan atau yang bersangkutan dengan iktikad atau akidah dan yang kedua perpecahan yang ber, bersifat ikhtilaf tanawu itu macam-macam atau cabang-cabang agama kalau perpecahan itu pada poin yang pertama yang saya sebutkan tadi maka ini terpuji namun ba'da iqamatil hujjah ingat Perpecahan yang pertama tadi kita membenci orang, kita mentahdir orang kalau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu esa, Allah memiliki sifat ini, sifat itu, maka ini merupakan hal yang terpuji. Namun kapan? Setelah iqamatul hujjah, setelah aku menjelaskan kepada orang yang tersesat tersebut. Bukan ketika antum lihatlah langsung antum sesat dan menyesatkan ini bid'ah ini apa. Ya, itu tidak dibenarkan. Ba'da iqamatil hujjah. Setelah penjelasan setelah kita tegakkan kepada mereka, baru boleh kita menghukum. Dan kaum muslimin rahimahullah taala memberikan nasihat bukan satu dua atau tiga kali terus menerus aku atau kita dulu ketika lihat orang pakai celana tiga apa yang bilang eh kebanjiran orang betul nggak betul demikian pula orang lain yang masih tersesat pada saat ini yang ingin antum tarik untuk masuk ke dalam manhaj yang benar antum juga harus memberikan kita juga harus memberikan pemahaman yang benar perlahan perlahan dan perlahan sehingga orang itu semakin tertarik karena cara kita berdakwah bapak-bapak dan ibu sekalian itu yang pertama harus menanam kepercayaan kepada orang kalau orang sudah percaya kepada kita maka keduanya maka kita masuk pada tingkat yang kedua Memberikan mereka agar semakin percaya lagi Contohnya Antun atau kita semuanya mungkin dijadikan pengajar TPA di salah satu masjid Yang mana di masjid ini Masya Allah Macam-macam perkara-perkara yang tidak sesuai sunnah dikerjakan Jangan kita tembak langsung dari bawah Ini salah Akhirnya tadi kita memberikan permisalan-permisalan yang bagus. Atau memberikan penjelasan. Akan kita bukan pada saat yang sekarang ini. Mungkin antum berdakwah yang pertama lewat akhlakul karimah. Dengan mereka mereka mereka melihat akhlak kita, mereka mudah menerima dakwah kita. Hal ini bapak-bapak ternyata berdakwah dengan melalui akhlak itu mempengaruhi yang sangat luar biasa. Saya pernah praktekkan ketika saya masih pondok pesantren di Yogyakarta Jamin Rahman pada tahun 2010 kami diutus sebagai delegasi dakwah Gunung Kidul. Kita berdakwah kepada mereka kalau menjelaskan ilmu kita mungkin dicampakkan dari masjidnya diusir dari masjid tapi karena kita berdakwah lewat akhlak karimah berkunjung dari rumah ke rumah sambil memberikan hadiah kepada mereka karena kita tahu Yogyakarta yang luar biasa. Di Medan sih mungkin nggak ada pohon yang disembah. Di Yogyakarta di Gunung Kidul pohon pun disembah. Mungkin di sini nggak ada batu yang disembah. Di sana ada batu yang disembah. Nah kalau seandainya hal-hal seperti ini kita pangkas dari bawah, Pak ini sini Selesai. Oh bodoh ini, kata mereka nanti. <laughs> Apa-apaan wajah baru tiba-tiba. Nah, nah kita kembali pada perbedaan yang pertama tadi. Itu kalau seandainya perbedaan itu jatuh pada permasalahan yang pertama, makanya terpuji nama ba'da iqamatil hujjah. Nah, akan tetapi apabila perbedaan itu jatuh pada perbedaan yang kedua yaitu ikhtilafut tanawur, yang berkaitan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan cabang-cabang agama Bukan asal asal asal din. asal din seperti apa? Seperti mendirikan seperti sholat wajib itu asal asalnya wajib. tetapi kan tapi di sana ada ucapan-ucapannya. Mengucapkan bismillah ketika wudhu itu hukumnya apa? Ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib berdalil dengan apa? Dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudhu seseorang bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah ketika dia hendak berwudu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu sunnah karena hadisnya tidak bisa dijadikan hujah disebabkan hadis ini lemah. Namun apa sikap kita dalam menyingkapi perbedaan masalah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ikhtilafu tanawur? Sikap yang harus kita yang harus kita ambil hanyalah satu sikap yang lebih selamat, yang biasa dikatakan oleh para ulama yaitu atau sadri atau al sadri, lapang dada dalam hatmu hmm? Jangan kita mudah menyerahkan. Salah satu contoh yang paling ekstrim di antara kita adalah hukum sholat tanpa sutra. Mungkin bapak-bapak semuanya mengatakan memakai sutra itu wajib. Itu pendapat. Namun mayoritas para ulama, Al-Imam Abu Hanifah, hamba dengan Malik bahkan batman Qudis mengatakan menggunakan sutra ketika salat itu sunnah dan tidak wajib. Maka perbedaan seperti ini kita harus terilansi kepada orang. Ada orang datang kepada di masjid tiba-tiba salat tanpa sutra. Kita mulai lihat. Ini bukan ahli sunnah ini. Ini salah. Karena apa? Karena sikap seperti ini menunjukkan tidak ada kedewasaan batin kita untuk men men menghadapi sebuah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Perbedaan bapak-bapak bukan terjadi pada saat ini saja, akan tetapi ulama-ulama dahulu sudah berbeda pendapat. Sudah berbeda pendapat dalam mengenai hal ini. Bukan pada saat ini saja, akan tetapi apakah ulama Abu Hanifah ketika berbeda pendapat dengan Imam Malik saling tahdir tahdiran tidak? Mereka subhanallah bahkan sama-sama mengangkat suara. Wa in sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau seandainya hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya engkau dapati perkataanku menyelisih hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lemparlah perkataanku ini ke tembok. Artinya apa? Perkataan mereka kalau sesuai sunnah, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terima. Kembali kepada perbedaan yang kedua tadi. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kita harus berlapang dada dalam menghadapi masalah furu'iyah, ikhtilafu, karena mempunyai para ulama. Dengan hal ini, insya Allah anak kita yakin Islam ini akan bersatu untuk membangun negeri tercinta ini. Akibat dari perpecahan, terjadinya perpecahan tersebut, Dewasa ini kita dihadapkan kepada suatu kenyataan umat yang membuat setiap berbagai muslim galau dan sedih. Melihat kondisi perpecahan di tengah umat Islam, perpecahan itu telah melemah barisan umat dan menyebabkan umat menjadi rendah dan minder di hadapan negara-negara lain, di hadapan umat-umat lain. Solusi untuk menghadapi hal ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalam hadis perpecahan Yahudi Nasrani mungkin bapak-bapak saya yakin bapak-bapak sudah hafal orang-orang Yahudi terpecah menjadi 30 70 73 golongan 70 73 ya ya 73 golongan Nasrani terpecah menjadi 73 72 golongan umat Islam terbagi menjadi 70 70 golongan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Watafarraqa ummati ala talata wa sabi'ina Dan umatku berpecah menjadi se, se 71 golongan Kulluhum finnar illal wahid Semuanya berada dalam neraka Kecuali satu Qalu Wa man hiya ya Rasulullah Apa satu golongan tersebut wahai Nabi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana alaihi wa ashab apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya ini kunci yang pertama bapak-bapak ketika terjadi perpecahan maka hendaklah kita mengembalikan kepada Al-Quran maupun Sunnah bukan kepada perkataan Musa atau per perkataan Kiai misalnya maka untuk menghadapi perpecahan tadi Perpecahan kedua dan kebanyakan di antara kita Masya Allah Kubu A, kubu B Saling Hampir Mungkin berkelahi juga mungkin ada Tapi itu sikap yang tidak benar Bapak-Bapak Kemudian hadis yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Uzikum bitaqwallah Wasamni wa ta'ati wa in abdan Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba habas yaitu orang-orang itu dia. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara khilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah masaku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa alaikum sunnati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yaitu Abu Bakar Umar dan Ali tamassaku biha peganglah dia wa aqulu 'alaiha min nawajiz dikitlah sunnah itu dengan gigit geraham isyarat menggigit dengan gigit geraham kenapa kalau gigit depan bapak gigit apa baju bapak bapak tarik mungkin bisa copot ini gigi depan bapak. Tapi ketika kita menggigit, menggigit dengan gigit gerahan apa? Sangat kuat. Artinya peganglah sunnah itu kuat-kuat. Ibnu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan pada al Islam fasa yang mukamah pada dan lil Islam itu datang dari dalam keadaan asing dan akan kembali asing semula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing akan tiba suatu zaman berbangga ketika orang yang melaksanakan sunnah dikatakan terorisme, anarkisme dan lain sebagainya. Namun orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai sunnah dipuja-puja, para ulama dihina dan para tokoh-tokoh sekuler dibangga-banggakan. Dan itu telah terjadi sesaat ini. Itu kunci yang, berbeda yang kedua itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petaka selanjutnya, petaka selanjutnya kita ambil dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lumayan panjang bapak-bapak. Hadis ini subhanallah. Hadis ini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan 1400 tahun yang lalu untuk negeri yang tercinta ini. Seakan-akan Rasulullah mensaddakan hadis ini untuk negeri kita yang tercinta ini. Hadis yang yang saya bacakan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu asyran asyrati fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku termasuk di antara 10 orang yang dulu pada saat itu di Masjid Najis Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Masjid Nabawi. Bapak-bapak yang ngantuk silakan wudhu. Kalau merasa diri ngantuk wudhu, antum datang jauh-jauh ke sini tidur kan percuma. Ketima antum wudhu biar antum seger lagi. <laughs> Memang al jazamil jintil aman. Mungkin karena dulu dosen anak kamu ngajar karena mengantuk. Anak ceramah ngantuk juga mungkin. Karena dulu anak kalau dosennya ceramah terkadang ngantuk. Tapi mudah-mudahan antum nggak ngantuk, bapak-bapak. Iya, maka anak minta yang ngantuk wudhu. Karena kita tahulah keutamaan menuntut ilmu itu subhanallah. Allah subhanahu wa katakan Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Siapa di antara kita yang mau masuk surga? Oleh sebab itu, yang ngantuk maka hendaklah berwudu. Ibnu Umar mengatakan, Fajar al fata kemudian datanglah seorang pemuda. Fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah. Kemudian dia berkata wahai Rasulullah wahai Rasulullah ayyul mu'mini afdal orang mukmin manakah yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqan yang paling baik akhlaknya Bapak-bapak terkadang akhlak ini kita miliki kita bersama orang lain subhanallah baik yang luar biasa tapi ketika kita bersama dengan keluarga, akhlaknya naudzubillah buruknya luar biasa. Namun seorang muslim tentang akhlak dia dan bagaimana dia berakhlak dengan saudaranya, bagaimana dia berakhlak dengan istrinya, bagaimana dia nikah, dia berakhlak dengan orang tua kandungnya, berakhlak dengan mertuanya, berakhlak dengan para jamaahnya, itu seorang muslim akan mencerminkan jiwa muslim yang terjadi dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ada di antara kita mungkin ketika kita bersama orang lain mungkin akhlak kita juga bagus salah di mana keberangan tapi ketika kita bersama keluarga subhan Imam Syaukani menegaskan apa kata beliau fatar rojul idza laqiya ahlahu kan aswal nas akhlaqa dan engkau melihat seorang laki-laki apabila dia bertemu dengan saudaranya dengan keluarganya, istrinya atau orang tuanya, maka dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Namun sebaliknya, wa idalah ya bayrul ahli, kata Imam Ash-Syaukani dalam kita punya nilai kotor yang kelima. Namun apabila dia bertemu dengan selain dari keluarganya, seakan-akan dia adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling dermawan dan paling itar. Kata Imam ash Faman kana min mithli hadha fa huwa mahrum tawfiq. Barang siapa yang di dalam yang terdapat penyakit ini, maka dia termasuk orang yang terhalang mendapatkan taufik. Nauzubillah subhanallah. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian sampai ke dengan selanjutnya pemuda itu mengatakan, "Wa ayyul mu'min akis?" Dan mukmin amanakah yang paling cerdas? Mungkin kalau kita yang paling cerdas, orang Indonesia yang paling cerdas Habibie. Kalau urutan orang cerdas di dunia, Habibie masuk orang ketujuh. Mungkin kalau kita mengatakan orang yang paling cerdas di dunia ini, yang bisa membuat pesawat dan lain sebagainya, seperti B.C. Habibie, Habibullah, atau dan lain sebagainya. Akan tetapi Islam mengukurnya dengan sisi yang lain. Islam mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu mengatakan ahsanuhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak dan paling baik mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla ayyam zilabihim. Dan orang yang paling banyak, paling baik menyediakan bekal sebelum kematian itu menyapanya. Inilah orang yang cerdas. Fasakatal fata fa'akbala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan musibah akhir zaman sahabatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling kepada kami. Fakal, ya ma'asyarul muhajirin. Pada saat itu mereka sepuluh orang bersama Rasulullah tanpa sepuluh. Wahai orang-orang muhajir, yaitu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah meninggalkan harta dan keluarga mereka. Hamsun, in ibtulitum bihinna waladala fikum audu billahi an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong ucapkan kepada bangsa hadis ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadakan untuk bangsa kita khamsun in ibtulitum bihin audu billahi an aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mendapatinya bayangkan Bapak-bapak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan orang-orang yang paling semangat dalam ibadah atqakum kuluban orang yang paling bertakwa dan antara hamba-hambanya yaitu para sahabat Nabi dan orang yang paling walau dalam dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan mereka mendapatkan lima perkara ini lalu bagaimana dengan kita orang yang paling lemah imannya sedikit ibadahnya sedikit baca Al-Qurannya, malas sedekahnya. Nauzubillah, tentunya ini utama untuk dikhawatirkan. Yang pertama adalah lan tadhharu fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'minu biha dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan hatta ya'manu dalam riwayat Imam Imam Al-Hakim dalam Mustadrak hatta ya'mal biha dalam riwayat dalam riwayat ini Ibnu Majah dalam sunannya hatta yu'minu biha hadis ini riwayat eh, Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani dan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim disahihkan oleh Al Imam ad dalam kitab Tanahis beliau. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا hatta yu'minu biha tidaklah tampak perzinahan di satu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya illa fasyafihimut ta'un kecuali akan ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un wal auja dan berbagai macam penyakit dan kita lihat negeri kita yang ngeri anak-anak SD udah mulai pacaran. Yang SMP sudah mulai mencoba-coba. Yang SMA tidak bisa terkendali. Yang perempuan ini tidak bisa bilang lagi. Subhanallah. Perzinahan luar biasa. Baru-baru ini tersebar Ketika saya masih anak-anak SD sudah mulai berumur baru anak-anak SMP SMA sudah banyak aborsi lalu bagaimana dengan perguruan tinggi yang menjadi pertanyaan ini tanggung jawab siapa ketika mereka jadi seperti ini, mungkin orang tua mengatakan seperti itu. Yang sekolah juga menyalahkan pemerintah. Ini karena pemerintah tidak memberikan apa fasilitas, tidak memberikan kurikulum yang baik, tidak memberikan pelajaran agama yang mumpuni dan lain sebagainya. Sehingga kita saling melempar, maafkan, mengungkap, mengungkap tinggi dan tidak mau ber, bertanggung jawab semuanya Bapak-bapak para jemaah semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau perubahan itu sia-sia atau rapat, kalau perubahan pada anak, bapak mertua saya, siang-siang itu biasanya anak-anak SMA itu belum belum selesai, belum ganti pakaian, masih pakai pakaian seragam. Itu di sana tuh ada bangku di gang sana sebelum rumah rumah bapak, rumah, rumah padahal itu kan ada bangku. Di situ nongkrong anak-anak berpakaian seragam. Yang SMP maupun yang SD pacaran. Mau jadi apa mereka itu? Padahal makan masih ganggu orang tua. Dia kalau pulang ke rumah gak ada makanan mungkin nangis. Ada pacaran. Subhanallah. Makanya datang tanggung kita bersama bapak-bapak ini. Tahanlah anak-anak mereka dengan pendidikan yang bagus. Masuklah mereka, masukkan mereka kepada pendidikan-pendidikan yang baik. Ketika mereka pulang ke rumah, tahan mereka di rumah tentang perempuan. Jangan mereka ber, dibiarkan berlibat di luar rumah. Jangan diberikan HP kamera bapak-bapak itu. Terkadang kita ibu orang tua ini Allah, berikan HP anaknya karena sayang hp Android kamera. Anaknya masih SMA. HP yang kayak gini kalau dikasih kepada anak-anak Karena bahaya kamera diri. Dalam rumah jadi bisa bisa bermaksiat. Buka institusi-institusi yang tidak yang berbau mistik dan apa dan bapak-bapak tahu semuanya. Di dalam kamar mungkin kan bisa bermaksiat dengan HP kamera atau lain sebagainya. Maka kita memberikan kepada mereka. Kecuali memang kita membutuhkan baru kita kita tapi kalau kita tidak butuh, apalagi anak masih SMA diberikan HP yang canggih-canggih itu luar biasa. لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون Tidaklah merajalela perjinahan di suatu kaum kecuali akan dilimpahkan kepada mereka penyakit taun wal aujah dan berbagai macam penyakit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan jur, akan tapi al aujah dengan bentuk plural atau jamak kalau dahulu kita tidak pernah mendengar penyakit AIDS zaman sekarang, masya Allah. Dahulu kita tidak pernah mendengar flu babi, flu burung, flu anjing, mungkin flu tikus, Tidak pernah dengar kita. Tapi sekarang subhanallah penyakit itu ada. Dahulu anak-anak kecil, masya Allah itu sudah sehat, sehat ketika besar baru sekarang anak-anak kecil ditimpa penyakit jantung lapas seperti sebagainya. Disebabkan karena orang tuanya merokok di hadapan anaknya. Allati yang takun di aslabi yang belum ad yang penyakit ini belum pernah terjadi pada umat sebelum mereka. Kita mengambil dari kesimpulan hadis, lafaz di sini adalah petaka dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari potongan hadis ini kita mengambil satu kesimpulan masuk pada poin yang kedua petaka yang kedua itu petaka dalam kehidupan sosial masyarakat. dengannya berbagai bentuk maksiat di tengah masyarakat seperti pembunuhan, perzinahan, perjudian, obat-obatan terlarang minum minuman keras, ganja dan lain sebagainya, narkoba luar biasa. Ini bukti dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena benar apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyaknya pembunuhan kalau kita menonton di One kabar terkini baru-baru ini ada pembunuhan anak dan ibu. Yang membunuh tidak tahu dengan sebab apa dia membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu dia dengan sebab apa, dengan alasan apa dia dibunuh. Pembunuhan yang luar biasa ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah SAW katakan, La تقوم الساعة حتى yaqdur الحاج. Tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya al-harju. Para sahabat bertanya, mal harju ya Rasulullah?" Apa itu harju wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qabdu al-qabdu. Tersebarnya pembunuhan. Subhanallah. Kalau Anda bisa dalam kabupaten di Jawa Timur, ada seorang namanya koran radar, tapi nggak kan perlu sebutkan nama daerahnya. Radar daerahnya kita disebutkan. Hampir setiap terang tempat koran itu pasti ada pembunuhan. Setiap hari bunuh. Terkadang orang saling membunuh karena hal-hal yang sepele. Baru-baru ini terjadi perubahan tersebut tempat saya melihat Orang saling membunuh karena berebutan tempat buang hajat. Si Abu Muslim karena berebutan tempat buang hajat. Subhanallah, naudzubillah. Naudzubillah kita. Pada Allah Subhanahu wa taala katakan mengutuk orang yang membunuh, "Wa man qatala mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam maka sebagai balasannya adalah neraka jahanam. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pembunuhan. Kemudian Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang selanjutnya, "Walam yanqusul mizan wal mizan illa uqidu bismin wa syiddatil ru'ati wa jawri sultani alaihim." Dan ini terdapat banyak di pasar pada hadis, potongan hadis ini kita mengambil satu kesimpulan yang petaka yang ketiga. Petaka dalam masalah ekonomi. Ekonomi kita itu luar biasa, banyak kebutuhan. Kalau kita masuk ke pasar, banyak kebutuhan. Dalam potongan hadis ini kita mengambil satu kesimpulan, yaitu poin yang ketiga, petaka dalam masalah ekonomi. Yang artinya tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka ketika menjual illa di bisnin kecuali mereka ditimpa dengan paceklik wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan alaihim dan susahnya mata pencaharian wa jawri sultan alaihim dan jahatnya para pemimpin terhadap mereka dan ini telah terjadi di kalangan kita di negeri kita timbangan seharusnya sekilo dikurangi hingga sampai sekilo baru diminum di rumah Takaran harus satu liter botol atau kaleng itu banyak dipukul di bawahnya biasanya kalau orang pasir dipukul di bawahnya ada kaleng itu biasanya dipukul di bawahnya nah biar kelihatan yang, yang pantatnya naik itunya kan ketika beras itu diisi kan kelihatannya padat ternyata itu udah berkurang dari satu liter karena di bawahnya udah dinaikkan dipukul kalengnya itu sehingga dia nonjol ke atas. Kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka para jamaah yang masih melakukan seperti ini atau curang dalam hal jual beli, ittaqillahi kunta. Bertakwalah kepada Allah pun kalian berada. Rasulullah saw katakan, "Man ghashana falaisanna." Barang siapa yang menipu, yang curang, maka dia termasuk dia tidak termasuk golongan kami. Dalam sebuah hadis yang sangat menakutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Ayulahmin nabata min sohtin awla bih Darah daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka paling pantas untuk mengambilnya. Kita memakan barang yang haram dengan cara jual beli transaksi riba, maka ini adalah cepat-cepat bertambah. Curang dalam hati bangga dan lain sebagainya, maka ini adalah kita cepat-cepat bertambah. yang bisnis itu petaka dalam ekonomi. Banyak petaka dalam dunia ekonomi kita. Mulai dari transaksi riba yang pertama. Pemalsuan produk dengan terjadi bagaimana berpasuk pasar-pasar. Penipuan dalam bahan dan kualitas barang ini terjadi di mana-mana. Anda kalau beli itu selalu merupakan satu taktik marketing Biasanya ada kalau membeli mungkin di swalayan-swalayan atau di apa dan sebagainya, itu biasanya ada tulisan dua ratus ribu disilang. Jadinya sembilan puluh ribu. Ini namanya penipuan. Harganya terkadang bahkan lebih murah dari itu. Di atas yang dua ratus ribu itu bohong. Ini adalah bentuk penipuan dalam transaksi jual beli kita. Tidak ada kejujuran dalam jual beli. Inilah taktik marketing. Pasar-pasar itu banyak. Maka yang kita melakukan seperti ini hendak akan takut kepada Allah. Ini haram. Ini namanya an-najsu. An-najsu dalam kitab jual beli bahasa tentang an itu haram hukumnya tidak berkah harta yang kita makan. Dan an-najsu itu hukumnya haram. Rasulullah saw Alaihi Wasallam dari an-najsu. 200 ribu disilang di bawahnya 90 atau 100 ribu yang 200 ribu itu harga tinggi. Jadi kita sekarang akan melihat harganya mahal, ini kualitasnya bagus. Ternyata ini penipuan dalam kualitas barang. Kemudian yang kedua, curang tadi sudah kita bahas transaksi riba. Naudzubillah banyak terjadi baik itu di perbankan konvensional atau bahkan pengurangan terjadi ketika kita menanam investasi. Maka investor wajib menerima seluruh kerugian yang dia seorang pemodal harus ber, ber, bertanggung jawab untuk menerima, menerima seluruh kerugian. Sementara pengelola modal tidak berhak menerima kerugian karena dia sudah menanam tenaga dan lain sebagainya. Mulai saya sampai berusaha saya izinkan untuk bapak ibu izinkan kami menutup Bismillah Dan itu banyak terjadi di pasar-pasar kita. Akibat, akibat dari itu semua bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai petaka di muka bumi. Seperti munculnya kekurangan pangan di negeri kita tercinta ini. Kalau kita ke Jawa Timur, ratusan hektar sawah akan kita bikin kenapa beras kita masih impor dari Filipina? Tanah kita subur, Rumput-rumput kita banyak. Akan tetapi kenapa kerbau dan sapi masih kita impor dari Australia? Kedele, kedelai, kita impor dari kita juga. Para tanah kita subhanallah. Beratusan tanah bahkan tuhan yang tertanah Berbahkan ratusan tanah. kita dan lain sebagainya dengan banyak. Ini mungkin salah satunya. Karena tidak adilnya saya dari tujuan dari melakukan transaksi jual beli. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam katakan, "Ya tiada nasi zaman, tuntiru sama matara wala tumbitul matara Akan datang kepada manusia suatu masa awan menurunkan hujan. Namun sayang seribu sayang, bumi tidak menumbuhkan, tidak menghasilkan apa-apa. hati tidak terbukti milik kita, gagal panen dan lain sebagainya. Bapak-bapak, hadis yang ketiga Rasulullah SAW katakan, la تقوم الساعة hatta يكثر المال tidak akan tegak hari kiamat sampai harta itu melimpah. Wayakiri harta yang jarrojul dijaga di ini akan hari kiamat kita lanjutkanannya. Solusinya kita masuk kepada solusi untuk menanggapi hal ini. Solusi yang pertama, bapak-bapakku sekalian dan ibu ibu yang semoga dalam Allah Subhanahu wa taala serta abang-abang dan kakak kakak dan adik adik sekalian semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang pertama untuk menanggapi hal untuk mau keluar dari hal-hal ini adalah keluar dari krisis ekonomi langkah nasab dan pangan maka salah satunya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau anna al qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk suatu kaum itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i akan ada akan kami hamparkan mereka akan kami hamparkan untuk akan kami bukakan untuk mereka keberkahan di langit dan di bumi maka marilah kita introspeksi diri untuk semakin meningkatkan ketahuan kita baik itu kita sendirian maupun bersamaan bermain kita harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala seorang penyair berkata al-lailu hal ta'ishu minal fajri barang siapa apabila malam telah datang apakah kamu masih hidup sampai fajar wa kam min fata amsa wa berapa banyak anak muda yang pada pagi dan petangnya hanya tertawa wa qad nusidat afwanuhu wa huwa la yadri pada kain kafannya telah disediakan tanpa dia sadari وكم من صحيح مات غير علة وكم من صغير يرتجى طول عمره berapa banyak anak kecil yang diharapkan yang diharapkan orang tuanya berumur panjang waqad udkhilat ajsaduhum dhulmatul qabri padahal jasadnya telah dimasukkan ke dalam yang lahat yang gelap wa kam min sahihin mata min ghairi illatin dan berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab wa kam min sahihin asa tawlan min ad-dahr dan berapa banyak orang yang sakit masih bisa bertahan lama. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, Intahim fil farari anda kubur. Pergunakanlah waktu sehat untuk menggapai utama rukun. Fa'asa ayyakuna mautuna bagdatan. Siapa tahu yang datang secara tiba-tiba. Kam yang kamu kau yang saqamin. Berapa banyak orang yang sehat yang kau lihat tanpa sebab tanpa sakit dahab nafsu sahih al Jiwa Jiwanya sehat itu layak secara mudah Maka akan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita berada. Al-Imam asy taala beberapa hari sebelum wafatnya beliau berwasiat kepada muridnya, murid kesayangan beliau al Ismail bin Yahya rahimahullah taala yang biasa dikatakan dengan al-imam al-muzani rahimahullah ta'ala imam al-imam Asyari berbicara kepada beliau dengan sangat wasit yang subhanallah beliau mengatakan ittaqillah wa mattil al-akhirah bi qalbik wahai al-muzani hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan selalu kau lemparkan akhirat di akhirat di dalam hatimu Wajah-wajah mauta nusba ainaik. Jadikanlah kematian itu senantiasa berada di pelupuk kedua matamu. Wala tansa mawqifaka amama Allah azza wa jalla. Dan janganlah engkau lupakan hari ketika kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Wa kun Allah taala ala wajalin dan jadilah dirimu sebagai orang yang selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanib maharimahu wa adli Jauhilah larangan Allah dan kerjakanlah kewajiban-kewajiban Allah. Wa kun ma'al haqqi haitsu kan. Konsistenlah di atas kebenaran dimanapun engkau berada. ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها dan janganlah engkau menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepadamu meskipun itu sedikit dan terimalah dia dengan rasa syukur. Wal yakun sumtuka tafakkura hendaklah diammu dalam keadaan berpikir. Wa kalamuka dzikra perkataanmu berubah zikir wa kalamuka wa nadruka ibratan dan pandanganmu itu juga untuk mengambil pelajaran yafu amman maafkanlah orang-orang yang mentolimimu atau yang berbuat anyaya kepadamu wasilman qata'at sambunglah tali silaturahmi bagi orang memutuskan denganmu wa ahsin ila man asaa dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wasir ibad. dan bersabarlah terhadap musibah-musibah yang Allah timpakan kepadamu. Wasta'in minan nari taqwa dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit dari takwa yang dipesankan oleh para ulama. Solusi yang kedua adalah musyairun bimuraqabatillah. Selalu merasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini lemah. Iman kita tidak terlalu sedikit Terkadang kita bersama dengan saudara-saudara kita, kita orang baik, alim, ahli ibadah, abidun, dan muhsin wa muslihun. Serta orang yang baik akan tetapi ketika kita bersendirian mulai sedikit terjerumus ke dalam perbuatan manusia, Sedikit ke dalam maksiat akhirnya kita benar-benar melakukan perbuatan maksiat. Maka hendaklah kita ingat kita hendaklah selalu senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Seorang yang bijak mengatakan, "Inna dzunubal khalawat hiya aslul intikasa." Nauzubillah. Sesungguhnya dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan sebab utama keterbalikan seseorang dari dari soleh menjadi buruk, dari baik menjadi jahat. Sebab bukan dosa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi hati. Rasulullah SAW katakan Inna rojula Layahmalu amalan jannati Imma yakulin nas Sesungguhnya seseorang Beramal dengan amalan ahli sorga menurut yang kita yang menurut yang tampak bagi manusia fahuwa min ahli nar padahal dia termasuk penerus neraka Imam Nurajib al ketika mengomentari hadis ini dalam kitabnya Jamiul menurut yang Wahikal beliau mengatakan disebabkan karena dia berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi Zainal Abidin Allah ta'ala mengatakan dalam sahih beliau Ma ahlamullahu an haythu amhalan Waqad tanadaitu fi dhanbi wa yasturuni. Betapa sayangnya Allah kepadaku karena telah menangguhkan adabnya untukku. Waqad tanadaitu fi dhanbi wa yasturuni. Padahal aku terus padahal dia terus menutupi dosaku meskipun aku terus melakukannya. Tamuru saati ayyami bila nadal wala bukain wala khawfin wala hazan hari-hari terus berjalan dan aku terus melakukan dosa tanpa ada rasa penyesalan tangisan ketakutan ataupun kesedihan ana alladhi aghlaqul abwaab aghlaqul abwaab mustahidan 'ala al-ma'asi wa ayyallahi kabur wa ayyallahi kabur akulah yang menutup pintu untuk dia dan melakukan maksiat sementara mata Allah senantiasa mengawasi guru. Ya zallan ya zallan ulibat fi ghaflatin dhahabat ya hasratan baqiyat fi qalbin tahrikuni. Salah kesalahan sudah tercatat dan kelalaian di tengah dewa dan sekarang tinggallah penyesalan yang terus membakar hati. Maka dua basis dua obat ini solusi mudah-mudahan dapat mengeluarkan kita dari perjalanan panjang dan bapak-bapak marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya hujan segera turun dan banyak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan istighfar hujan itu akan turun Nuh alaihi salam mengatakan Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan telah kukatakan kepada mereka wahai Rabbku, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursil sama alaika alaihi Dia akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Oleh sebab itu Bapak-bapak, dia dalam sujud dan tahajud kita bersolat witir, solat-solat sunnah kita, kita hujat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Allahumma inna kunta ghaffara arsil as-samaa 'alaina Ya Allah, sesungguhnya kau maha pengampun dan maha penyayang. Turunkanlah kepada kami hujan yang banyak yang diberkahi. Maka bapak-bapak, ibu, sedulur, kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita terkena penyakit infeksi paru-paru. Tapi kita lihat di sana di rumah itu udah mulai kabut asap kayaknya. Maka marilah kita antisipasi mulai dari sekarang bapak-bapak kita karena mungkin pakai, pakai masker atau apa di jalan kemana Karena bisa jadi kita dapat penyakit tersebut. itu, Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang selanjutnya hadis Kemudian hadis yang selanjutnya kita persingkat karena waktu sudah melihat akhir hadis. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا Hadis yang selanjutnya Dan tidaklah mereka tidak mengeluarkan zakat-zakat harta mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan dari langit walau lal bahai lam tumtiru kalau seandainya bahkan dan ternak pasti mereka tidak diberikan air hujan sekarang ini bapak-bapak hampir dua bulan kita mengalami kekeringan karena banyaknya korupsi tidak mengeluarkan harta zakat mereka. Ini hadisnya. Untuk seakan-akan hadis itu untuk bangsa kita. Sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan sehingga kita lihat kebakaran di mana-mana terjadi. Sehingga kita berasal marah dari mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke kebakaran. Dari Sumatera sampai Papua kebakaran. Subhanallah dan malah malapetaka yang menimpa bangsa itu soal ngeri Ketika 2014 lalu bertepatan dengan 5 Januari bulan 2014 masih ini Gunung Sinabung meletus itu pada tanggal 15 Januari 2014 berselang kemudian pada 13 Februari di 2014 13 Februari disusul dengan gempa yang sangat dahsyat yang kuat kuatan goyangannya setinggi 6,5 skala Richter yang melanda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tidak berselang kemudian beberapa hari kemudian meletus Gunung Kelut Jawa Timur yang mengakibatkan banyak pengungsi sehingga mereka mengukur rentang manusia ataupun dari pemerintah. Selang beberapa bulan kemudian, Gunung Gamalama mengeluarkan lahar dinginnya. Gunung Gamalama Ternate. Coba mari kita koreksi lembaran-lembaran sejarah. Kita koreksi. Kau Nuhnya celaka di sikat dengan air yang sangat besar Lut disambar halilintar kaumnya saleh dan adi tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun dengan hartanya Allah Subhanahu wa taala benangkan dia ke dalam bumi. Iblis Allah Subhanahu wa taala usir dari sana ke sana lagi, ke sana lagi. Adam alaihi salam Allah turunkan dia dari langit menuju bumi penuh fitnah, Coba kita urai isinya. Sebab utamanya adalah dosa. Tidak kalah dengan hati itu 2015. Berbagai macam ujian datang menyapa negeri ini. Kekeringan di mana-mana. Sampai sekarang Alhamdulillah. Medan terus terjadi walaupun tidak terus menerus. Sementara daerah berbeda kering kalau tak tanah pun terbelah, pepohonan mulai kematian. Mungkin salah satu sebabnya lam yang lam yang menjaga dakwahnya karena mereka tidak membayar harta dari zakat mereka, zakat harta mereka. Kalau zakat harta itu bapak-bapak itu kalau emas 85 gram sudah bisa dikeluarkan zakat dengan syarat belum nisab sampai nisab itu ukuran nisab yaitu kalau emas itu 45 gram. Bapak-bapak kalau punya emas 45 gram maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian harta itu ada di tangan kita selama satu tahun. Maka harta itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita uangkan, kalau seandainya sekarang rupiah satu gram emas 500 ribu dikali dengan 485 gram sekitar 40 berapa juta? 40 berapa juta? 45 ya 42 juta 42 juta ini dikeluarkan zakatnya 2,5 persen 42 juta dikali bagi 40 40 sekarang berapa berapa juta keluar mungkin nggak sampai satu juta satu juta berapa keluar 40 nggak sampai satu juta cuma sekitar berkisar sekitar 900an yang bapak keluar dari zakat 42 juta selama satu tahun Adapun zakat-zakat tumbuh-tumbuhan seperti padi atau beras dikiaskan dengan gandum atau makanan pokok itu dikeluarkan kalau seandainya diairi dengan air hujan dan mata air maka zakatnya 10%. Setiap yang menghasilkan lima wasak lima wasak itu satu wasak 60 sok satu sok 2,40 kilogram berarti berkisar dikalikan 60 sok dikali 5 sama dengan 300 300 dikali dengan 2,40 gram sama dengan 600 700 700 720 kilogram 700 720 kilogram maka setiap panen sudah mencapai 700 lebih maka dikeluarkan kalau air dengan air hujan atau dengan mata air maka dikeluarkan sepersepuluh. Kalau satu ton beras apa satu ton maka dikeluarkan banyak satu ton maka keluarkan zakatnya seratus kilo. Kalau satu ton. Kalau seandainya di air dengan eh, tenaga kita sendiri kolam kita siram dari sumur kita siram atau pakai sumur kita menyirkan maka mengeluarkan zakatnya 5% Kalau satu ton maka keluarkan zakatnya 50 kilogram Dari 1000 kilogram kita hanya mengeluarkan zakatnya berapa? 50 kilogram Sedikit bapak-bapak dan jangan kira 10 kilogram, 100 eh, kilogram dengan 50 kilogram itu hak kita. Itu hak orang muslim yang wajib diambil. Yang wajib kita keluarkan agar kita terhindar dari malapetaka ini Pacek-pacek yang berkepanjangan sehingga tidak bisa kita hentikan. Kemudian selanjutnya, walam yang kudu ahdallahi ahda rasulih illa sallallahu alaihi wa sallam فأخذوا بعضنا في أيديهم ولم تحكم أئمة بكتاب الله ويتغيروا مما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم ini yang terakhir dan akan mereka membatalkan janji Allah dan janji Rasulnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh-musuh mereka menguasai menguasai mereka. Subhanallah kita melihat negara kita ini seakan-akan kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kekayaan kita diambil oleh mereka semuanya. Freeport, Freeport di Jawa di Papua, tambang emas terbesar mungkin bisa dikatakan terbesar di di dunia mungkin dikuasai oleh Amerika Serikat. Belum lagi tambang di daerah saya, tambang emas bawah tanah, daerah dulu itu milik orang lain, milik negara lain. Terowongan besar dibuat, di bawahnya kali emas, emas kita diambil sama mereka semua. Karena kita tidak berhukum dengan hukum yang Allah, kita dalam meletakkan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian petaka yang terakhir, yaitu petaka dalam kehidupan berpolitik. Petaka dalam kehidupan berpolitik. Kita ambil kesimpulan kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tahkum aimatu bi kitabillah dan para imam mereka tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perselingkuhan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Musnadnya dan disahkan oleh Al-Imam al Dahabi dalam tarikh beliau dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan yang ke terakhir dari yaitu petaka dalam kehidupan berpolitik. kadang kita kalau mandang dengan ngeri politikus politikus politikus kita itu luar biasa yang mengakibatkan apa kekacauan politik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan bernegara hilangnya keibawan hukum artinya apa hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah sementara orang-orang yang berkuasa tidak dikenakan hukum. Kalau anggota dewan korupsi yang membuat kekeliruan sama anak orang miskin anak orang miskin pencuri ayam itu dihabisin habis-habisan yang pencuri ayam tapi yang berlaku yang berbeda yang pejabat-pejabat tinggi kita semuanya bersenang-senang di penjara kita dipukul para para ratusan miliar ratusan kita mereka mati karena petaka dalam kulit kita kita stabil. Kemudian yang selanjutnya para penegak hukum saling berseteru dan maraknya korupsi. Yang selanjutnya adalah hancurnya moral dan pejabat bank, hancurnya moral dan para pejabat negara. Yang kelima, hilangnya keharmonisan antara sesama pejabat. Yang keenam, marah jalan korupsi oh, sudah kita bahas. Kemudian yang ke terakhir, hancurnya moral bangsa, terutama para pendidik dan peserta didik. Sehingga kita tertinggal di dalam berbagai macam baik-baik sains dan teknologi. Kita tertinggal oleh negara-negara tetangga kita. Oleh sebab itu, mungkin cuma yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya, itu datang kesalahan mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada salahnya, itu datang dari kebodohan saya. Dan datang dari leadership yang terkutuk. Mereka saya ingatkan kembali kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setidaknya hujan segera turun dan agar setidaknya sekiranya kabut ini segera habis agar kita menerima kembali udara yang segar.